إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين رحمكم الله junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rajabun syahrullah Sya'banu syahri Ramadanu syahru ummati Bulan Rajab adalah bulan Allah Bulan Sya'ban adalah bulanku Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku Kaum muslimin rahimakumullah dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa kita sedang berada di bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan taubat, penyucian jiwa, penyucian amal dari macam-macam maksiat dan dosa bulan beristighfar minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang lalu dan bulan-bulan pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela dan ternoda menurut pandangan syarak yang istilah para ulama adalah takhliyah mengosongkan jiwa lahir batin dari sifat-sifat tercela kemudian sekarang kita berada di bulan Sya'ban bulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.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 Maka mari kita siap-siap menghadapi bulan kita, bulan panenan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan segenap orang-orang Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab yang lalu dan bulan Syaban yang sekarang ini dan semoga kita semuanya diberi panjang umur, sehat nafiat, wal hidayah hingga masuk bulan kita sendiri bulan Ramadan mendatang dalam keadaan syihah wal afiyah dengan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, hadanallahu wa iyyakum. Bulan Rajab kemarin adalah bulan ulang tahun salat, peringatan salat. Mari kita ingat-ingat lagi akan salat-salat. Kita agungkan salat, kita amalkan dengan penuh keikhlasan, kelonggaran dada, dan bulan Syaban sekarang adalah bulan ulang tahun salawat. Mari kita banyak isi bulan-bulan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alaihi salatan." Orang-orang yang paling berhak mendapatkan aku, paling berhak mendapatkan syafaatku, paling dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Di samping selawat adalah sebagai aktivitas ibadah yang mendekatkan kita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tidak ketinggalan kita berusaha berakhlak akhlak mulia dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai predikat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak perangai-perangai yang agung. Maka dari itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min habbikum ilayya aqrabikum minni majalisa yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqan." Sungguh orang yang paling aku cintai dan orang yang paling aku dekati, orang yang paling dekat dengan aku besok tempatnya di hari kiamat adalah orang yang paling Bagus di antara kalian akhlaknya. Kaum muslimin hafizakumullah. Pangkal dari semua itu ada tiga pilar yaitu satu meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita sendiri pertama lalu kita didikkan kepada anak-anak kita. Itulah dua kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi anak-anak kita cinta kepada ahli bait keluarga anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, kita diperintah untuk mengajarkan anak kita baca Al-Qur'an dengan memahami maknanya. Inilah tiga yang semuanya adalah disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya Adibu awladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran Didilah anak-anak kalian semuanya tiga perkara satu cinta kepada nabi kalian dua cinta kepada ahlul baitnya keluarga Rasulullah SAW dan tiga jadilah anak kalian cinta membaca Al-Quran mempelajari Al-Quran maka sudah jelas tiga perkara ini adalah poin-poin penting untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dapat syafaat ketika dalam situasi yang tidak menentu di mahsyar. Cinta kepada ahlul bait dengan istilah sekarang Habib yang sebagai bahtera kita untuk menuju keselamatan akhirat. Rasulullah saw bersabda, "Mathalu ahli baiti mathalu safinati man rakibaha naja, man takhallafa anha ghariqa." Permisalan ahli batku ialah seperti kapal Nabi Nuh alaihi salam. Orang yang menaikinya, mengikutinya, dialah yang selamat. Dan orang yang ketinggalan darinya, lepas darinya, maka pasti dia tenggelam. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mendidik anak-anak kita dan menanamkan pada diri kita sendiri sebelumnya tiga pilar penting ini untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kalau tidak maka terancam kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan mendidik anak-anak kita kalau kita tidak bisa mendidik, maka kita diberi kekuatan memasukkan anak-anak putra-putra kita ke pesantren-pesantren agar kita, keluarga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله لي ولكم القرآن العظيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه ما اتصلت عين الله من الخبر وعلى صحب تابعين تهتم بسان لم يدل بالمحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه والفاحش ما أعظم منها بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى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 يهود ونصر والشيوعين هذا المشركين اللهم لهم بناء كبيرا إنك على كل شيء قدير بجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة لا أخذ حسنة وكذاب النار عباد الله فيمر بالعدل والإحسان ويقول إنها الفحشاء المكان ينبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم أكبر يا الله